Khatib mewasiatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah. Demikian pula jamaah sekalian. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya tak sebaik-baiknya bekal menuju kehidupan akhirat adalah ketakwaan. umat al-Islam. <clears throat> Manusia di dalam kehidupan di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia masing-masing. Di sana ada yang diberikan karunia berupa kekayaan, kemampuan, kekuatan. Demikian pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Kewajiban seorang manusia adalah meyakini bahwasanya semua karunia itu adalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena sesungguhnya karunia itu milik Allah. Allah lah yang memiliki karunia. Kewajiban kita adalah menisbatkan semua karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang menisbatkan karunia, kemampuan, kecerdasan, kekuatan kepada dirinya sendiri, hakikatnya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Ini dia si Qarun. Ketika ia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku diberikan kekayaan ini ala ilmin indi karena keilmuan saya, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya. Si Korun ini lupa bahwasannya kecerdasan, keilmuan yang dia miliki adalah tiada lain pemberian dari Allah Jalla wa Ala. Tapi ia tidak menisbatkan kepada Allah. Oleh karena itu ya akhal Islam, <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa'amma man qal, adapun orang yang mengatakan, mutirna bi fadlillah wa rahmatih, Hadzaka mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmat dari Allah, maka ia orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kita dihujani karena adanya bintang ini dan itu. Adaka kafirun bi wa mu'minun bil kaukab kata Rasulullah. Maka orang ini beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku kata Allah. Hadis ini sahih dari Abu Daud dan yang lainnya. Ummat al-Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah, kan- menisbatkan karunia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah kafir kepada Allah Jalla wa ala. Kufrun ni'mah, kafir dari sisi kafir nikmat. Bahwasanya Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada dirinya. Akhal Islam a'azakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya lan tadkhulal jannata bi a'malikum. Kalian tidak masuk surga dengan amalan kalian saja. Tidak wallah. Jangan kita kira bahwasanya ketika kita beramal saleh, berarti kita pasti masuk surga? Belum tentu. Kekuatan yang yang memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh siapa ya ahal Islam kalau bukan Allah Jalla wa Ala. Ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk solat, ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk berzakat, ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berpuasa, berhaji, demikian pula yang lainnya, kalau bukan karena Allah yang merahmati kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan mampu melakukan itu semuanya. Lihatlah ya akal Islam. Di sana orang-orang yang ternyata tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk sholat. Untuk melaksanakan sholat mereka malas, bahkan mereka begitu beratnya hatinya. Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berat hatinya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Maka ya akal Islam, karena karunia itu semua milik Allah dan bahwasanya semua pemberian dari Allah, maka tak layaklah seorang hamba untuk berbangga diri dengan semua itu ya akhi. Tak layaklah seorang hamba menyombongkan dirinya dengan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya berupa kecerdasan, berupa ilmu, berupa kepintaran. Lah, itu bukan milik dirinya, akan tetapi itu pemberian dari penciptanya. Umat al-Islam a'azzakumullah. <clears throat> Apabila seorang hamba menyadari tentang perkara seperti ini, maka fahamlah si hamba bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya, ia tidak akan mampu melakukan semuanya itu ya akal Islam. Apabila seorang hamba telah sampai kepada derajat pemahaman seperti ini, maka dia tidak akan bersombong diri di muka bumi. Maka dia tidak akan ditimpa hatinya rasa ujub merasa bangga diri dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. La wallah. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Menisbatkan karunia kepada Allah adalah merupakan akidah Islamiyah yang menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah yang menunjukkan bahwasannya seorang hamba mengakui bahwasannya dirinya tidak memiliki apa-apa dan bahwasannya semuanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga apabila si hamba telah mengenal ini, maka ia menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepadanya. Menjadi hamba yang senantiasa terus meminta kepada Robnya kekuatan demi kekuatan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, ini uhibbuk. Hai Mu'ad, aku mencintai kamu. Fala tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan kamu tinggalkan mengucapkan kata-kata ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatika. Ya Allah bantu aku untuk untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantu aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Bantu aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Doa yang sangat agung, yang sangat dianjurkan untuk kita baca ketika di akhir-akhir sholat kita sebelum salam. Memohon kepada Allah kekuatan, bantuan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Bantuan dari Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya. Iwallah ya akhal Islam. Syaitan dan bala tentaranya begitu kuat godaannya. Kalau bukan karena Allah memberikan kepada kita kekuatan, barangkali kita akan mengikuti godaan-godaan setan. Makanya Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, lattaba'tumu syaitana illa qalila." Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, kalian akan lebih banyak mengikuti setan kecuali sedikit saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. والصلاة muhammadin wa رسول wa sahbihi wa man walah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ummat al-islam Ketika kau keutamaan dan karunia itu adalah pemberian semuanya dari Allah. Seseorang diberikan kemampuan ini, kemampuan itu, kecerdasan ini, kecerdasan itu, semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tata cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah tidak melupakan keutamaan-keutamaan yang ada pada diri kita dan pada diri teman-teman kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian keutamaan yang Allah berikan dan sebarkan kepada hamba-hamba Allah. Anda tidak mempunyai semua keutamaan. Akan tetapi, akan tetapi Allah menyebarkan keutamaan itu pada manusia yang lain. Yang satu diberikan oleh Allah kemampuan dalam masalah bidang komputer. Yang satu diberikan kemampuan keahlian dalam teknis. Yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dalam manajemen. Jarang sekali orang yang memiliki semua keutamaan tersebut. Semua Allah memberikan dan menyebarkan. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita mengakui keutamaan-keutamaan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Jangan kamu jangan kamu melupakan karunia atau keutamaan di antara kalian. Yang itu merupakan pemberian dari Allah Jalla wa Ala. Seorang suami ketika mengingat keutamaan istrinya, bagaimana capeknya melahirkan, bagaimana capeknya mengurus anak, bagaimana ia melayani dirinya, maka ia tidak akan berusaha melupakan keutamaan tersebut hanya satu atau dua kesalahan. Seorang istri ketika ia ingat tentang keutamaan yang ada pada suaminya, bagaimana lelahnya dia mencari nafkah, dia pun selalu ingat keutamaan yang Allah berikan kepada suaminya tersebut, maka dia pun tidak mencari orang yang kufur nikmat kepada Allah. Seorang atasan ketika ia meng meng mengakui keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada bawahannya, yang mungkin kalau bukan karena Allah memberikan keistimewaan pada bawahannya, mungkin dia tidak akan berhasil. Berbeda dengan orang yang di di diberikan atau ter terjangkit penyakit ananiyah, keakuan, seakan-akan keberhasilan itu dari dirinya semuanya. La wallah ketika seorang pemimpin mengakui keutamaan masing-masing dari staf-stafnya dan ia pun menghargainya maka pasti ia menjadi seorang pemimpin yang berhasil demikian pula ya akal Islam dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan masing-masing maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah maka Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum janganlah kamu jangan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kalian. Akhal Islam, a'azzakumullah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai seorang hamba terhadap karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Inna Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من